Alhamdulillah pada kesempatan pagi hari ini Allah Subhanahu wa taala beri kesempatan bagi ana untuk sedikit memberikan nasihat untuk anak pribadi dan antum sekalian dan terkhusus kepada akhwat wal ummahat di mana memang pada pagi hari ini kajian khusus untuk umat yang mudah-mudahan apa yang kita sampaikan sedikit dari apa yang kita bawakan dari nukilan-nukilan buku ataupun kitab yang saya ringkas di dalam buku ini pada pagi hari ini saya coba membawakan e, tentang hukukun nisa fil Islam hak-hak wanita di dalam Islam. Di mana kita telah mengetahui bahwasanya pada zaman jahiliyah tersebar di beberapa negara terkhusus di negara Saudi Arabia di mana para wanita mereka benar-benar mengalami kehidupan yang sangat menghinakan. Mereka benar-benar mengalami kehidupan yang rendah. Mereka diinjak-injak harkat dan martabatnya. Bahkan tidak hanya eh, tidak hanya sampai di situ, di antara mereka, terkhusus wanita ini, ada di antara bayi-bayi wanita yang lahir dikubur hidup-hidup oleh orang-orang Arab pada saat itu Faja'il Islam yuhrimu ala dhalik. Maka datang Islam hmm, mengharamkan perbuatan yang demikian. Menghinakan wanita, tidak memeliharanya, tidak menjaganya, bahkan hendak membinasakannya. Karena rasa malu yang ada pada mereka. rasa malu yang ada pada mereka ketika dikabarkan kepada mereka nah, kelahiran seorang anak perempuan. Ini Islam datang untuk membebaskan mereka dari segala kehinaan. Islam datang untuk membebaskan mereka dari segala keterpurukan. Nah, dari manusia yang tadinya rendah hina, nah, bahkan tidak dikehendaki kehidupannya oleh umat pada saat itu terkhusus di bangsa Arab, maka Allah Subhanahu wa taala hendak mengangkat martabat Eh, para wanita dengan datangnya Islam ini. Di mana perbuatan orang-orang perbuatan orang-orang Arab musyrik ini telah dihabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah ayatnya surat An-Nahl ayat yang ke-58 sampai 59 Allah Subhanahu wa taala berfirman a'udzubillahi minasyaitonirrajim وإذا بشر أحدهم بالأنثى ظل وجهه مسودا وهو كذيم يتوارى من القوم من سوء ما بشر به أيمسكوه على هون أو يدسه في التراب ألا ساء ما يحكمون Allah Subhanahu wa taala berfirman wa idza busyira ahaduhum bil untha dan apabila dikhabarkan kabar gembira kepada salah seorang di antara mereka dengan kelahiran seorang anak perempuan wajhu muswadda ketika itu berubah wajah mereka menjadi hitam merah karena marah nah, karena sangat marah dengan kabar tersebut ya tawarum minal sehingga dia yakni menjauhkan diri dari kaumnya nah, min su'i karena berita yang disampaikan tersebut jeleknya berita yang sampai pada mereka menganggap kelahiran seorang anak perempuan itu merupakan satu kejelekan, satu keburukan, sehingga tidak mau mereka mendengar, tidak mau mereka yakni ingin menjauhkan diri dari kaumnya. Nah, mereka sangat marah dengan berita tersebut. Kemudian muncul pada pikiran mereka ayum siku ala ayum siku alahun Apakah mereka ingin membiarkan menjaga wanita tersebut dengan menanggung kehinaan? Awyadussu atau dia akan mengubur bayi tersebut hidup-hidup. Alasa kumun. Alangkah jeleknya apa yang mereka tetapkan. Dua-duanya jelek. Nah, mereka menganggap bahasanya kehidupan wanita pada kalangan mereka suatu kehinaan dan kejelekan, keburukan. Nah, tidak bisa memangkat derajat martabat mereka uh, ketika itu. Uh, mereka menganggap anak laki-laki lah yang bisa uh, menjunjung tinggi harkat dan martabat keluarga mereka. Kelahiran anak perempuan tidak disukai ketika itu. Maka di dalam sebuah hadis ataupun riwayat yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha, Islam berusaha mengangkat. Nah, mengangkat ke kaum wanita dan meninggikan kaum wanita sejak dia masih dalam keadaan yakni anak-anak dilahirkan oleh ibunya sejak dia masih dalam keadaan anak-anak Islam menganjurkan dan membimbing manusia agar berbuat baik kepada mereka bahkan Allah Subhanahu wa taala menjanjikan pahala yang besar bagi siapa yang menjaga dan berbuat baik kepada anak-anak wanitanya. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang dikeluarkan oleh Imam Muslim Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda man ala jariyataini hatta tablugha Ja'a yaumal qiyamah wa ana wa huwa wa dhamma asabi'ahu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa yang menjaga dua anak perempuan, dia jaga, dia lindungi, dia didik dengan baik anak perempuan tersebut hatta tablugha sampai anak itu menjadi balik dewasa. Ja'a yaumal qiyamah dia datang pada hari kiamat, saya dan dia bersamanya. yakni Rasulullah menghimpun dua jarinya, artinya dekat. Orang yang seorang bapak atau seorang ibu yang menjaga dua anak perempuannya hingga sampai dewasa, dia jaga, dia bimbing, dia didik dengan baik, maka dia dekat kelak di hari kiamat dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini suatu keutamaan yang sangat besar Suatu khabar dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam para orang tua yang bisa berbuat baik kepada anak perempuannya ah, yang hmm, ada dua anak perempuan yang dia jaga kemudian nggak sampai dewasa dikabarkan dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kalau pada hari kiamat dan disebutkan pula di dalam hadis Aisyah radhiyallahu anha Aisyah suatu ketika kedatangan seorang perempuan yang meminta ya. Dia mengisahkan ada seorang perempuan bersama dua anak perempuannya. Datang kepada Aisyah meminta sesuatu. Wah. Maka ketika itu Aisyah tidak memiliki apa-apa. Ah, kecuali hanya satu kurma. Dikasihkan satu kurma tersebut kepada perempuan itu yang menggendong dua anak perempuannya. Maka dia lihat Eh, perempuan tersebut dia belah, eh, dia bagi dua kurmanya tersebut, kemudian dikasihkan satu untuk anak perempuannya, satu lagi untuk anak perempuan yang lain. menyaksikannya demikian itu, maka dia mengatakan kepada Rasulullah SAW dan menceritakan nah, apa yang terjadi ketika itu. Fakala maka Rasulullah SAW mengatakan manib ibtuliya min hadhil banati bisayin fa ahsana ilaihinna kunna lahu sitran minan nar. Rawahul Bukhari wa Muslim. Siapa saja yang diuji dari anak-anak perempuannya dengan satu perkara, ahsana ilaihinna, lalu dia berbuat baik kepada anak perempuan tersebut, kunna lahu sitron minan nar, maka anak perempuan tadi akan menjadi sitron, penghalang, penutup dari api neraka. Di sini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Hmm. Satu kisah yang sangat menakjubkan yang dikisahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha sampai demikian seorang ibu. Dia rela tidak makan dalam keadaan lapar. Hanya satu korma dia bagikan kepada dua anaknya, dia sendiri tidak makan. Maka kelak anak perempuan itu bisa menjadi penghalang, eh, pelindung dia dari api neraka suatu balasan yang sangat besar. Ah, suatu yakni yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala ah, berlindung dari api neraka, terlindungi dari api neraka. Ah, suatu yang kita harapkan, suatu yang kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Kita senantiasa meminta kepada Allah kehidupan dunia yang baik, akhirat yang baik dan dijaga oleh Allah Swt dari api neraka. Salah satu bentuk seseorang bisa dijaga dari api neraka oleh Allah Swt adalah dengan berbuat baik kepada anak-anak perempuannya. Ini bagi para bapak atau abah yang sudah punya anak perempuan. Kalau belum ya berusaha bikin anak perempuan. Nah, insya Allah dia akan dapatkan ya ini janji dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau sekarang anaknya laki-laki terus keluar laki-laki lagi laki-laki lagi usaha terus ya. Nah, sampai Allah beri anak perempuan sehingga mendapatkan keutamaan yang dijanjikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dan dikabarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka dalam hal ini berkata alimah manawi Nawawi rahimahullah, Zakar Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam fi hadal hadis di dalam hadis ini Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengatakan ibtilaan manib tulia. Barang siapa yang diuji, Lianna aglaban nas la yuhibbul bin. Barang siapa yang diuji dengan anak perempuan karena kebanyakan keumuman manusia tidak suka dengan anak perempuan. dia ingin anak pertamanya sebagai jagoan dan jawara. Anak perempuannya anak, eh, anak pertamanya harus laki-laki. Kalau enggak laki-laki wah kayaknya ada kekurangan, lemes sih ya. Dia berharap anak yang akan lahir itu laki-laki ternyata Allah takdirkan karena Allah ya ma Allah yang menciptakan apa yang dikehendaki. Allah menciptakan apa yang dikehendaki. Ya may yasha winasa wa ya may yasha udhukura. Allah menganugerahkan kepada siapa yang dikehendaki anak laki anak perempuan, siapa yang dikehendaki pula anak laki-laki akan lahir dari istrinya. Allah yang mengendaki kelahiran tersebut. Maka sebagai seorang yang beriman tentunya dia harus yakin dengan apa yang dikehendaki oleh Allah itu adalah kebaikan baginya, Jangan kemudian sebagaimana yang digambarkan oleh Allah tentang kesedihan orang-orang musyrik tadi menimpa pada kita. Ketika dikabarkan kelahiran anaknya perempuan. Anak perempuan ataupun anak laki-laki itulah dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka dikatakan oleh Rasulullah itu sebagai ujian. Diuji seseorang dengan anak perempuannya, dengan anak perempuannya sehingga eh, Allah janjikan pahala yang sangat besar kepada orang-orang yang bisa menjaga eh, anak-anak uh, perempuannya ketika dia diberi anak perempuan dijaga, dididik, dibimbing, diarahkan dengan baik hingga dia dewasa. Nah, ini satu keutamaan yang sangat besar. Kemudian ikhwan fiddin wa akhwatillah rahimani wa rahimakumullah. Di dalam hadis yang kita sebutkan tadi, tadullu ala fadil ihsan alal bin yunfikunahunna wa isbiruna ala hifdihinna. Di dalam hadis tersebut ada keutamaan uh, yakni berbuat baik kepada anak perempuan. Nah, kita nafkahi mereka, kita bersabar atas apa-apa yang uh, ada pada mereka yang kadang seorang yakni kurang sabar dengan anak-anak perempuannya. Nah, ada anak-anak perempuannya kan seringkali yang namanya anak perempuan beda dengan anak laki-laki. Ya. Uh, sebagaimana juga seorang wanita berbeda dengan kaum laki-laki. Perasaannya lebih dahulu. Agamanya naksul akal wadin. Akalnya kurang dan agama juga kurang. Sehingga seorang bapak benar-benar harus dia bisa yakni bersabar dengan menjaga mereka di dalam menjaga mereka. Ini ketika mereka masih anak-anak. Islam memberikan hak yang sangat menjaga hak-hak perempuan walaupun masih kanak-kanak. Kalau kita bisa melakukan hal demikian, bisa menjaga mereka dengan baik, maka pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala sangat besar. Bahkan Islam memberikan hak kepada wanita ketika dalam masalah pernikahan. Dia sudah dewasa, kita didik, sudah dewasa, sudah bisa mandiri, bahkan sudah ada datang yang meminangnya dari orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Datang kadang kita eh, sangat kehilangan ya, kita merasakan ya. Kalau yang belum merasakan nanti segera saja kalau yang anaknya sudah dewasa ya. Kita itu udah merasakan anak kita baru menginjak dewasa pengennya jadi anak yang ya ini sudah bisa belajar agama secara mendalam dan begini dan begini tapi melihat kondisi anak yang terkadang itu tadi membuat orang tua tidak sabar dan ternyata sudah ada datang seorang yang kita kenal agamanya baik ya Allah, eh, kita jalankan dengan binillah mudah-mudahan Allah SWT menjaganya seperti itu dalam hal masalah pernikahan pun Islam memberikan hak kepada seorang anak perempuan nah, tidak boleh bagi seorang bapak untuk semenang-menang untuk yakni memaksa anaknya atau eh, apa dia yang menentukan tentang pilihan laki-laki yang akan menjadi suaminya demikian dan demikian harus meminta izin ataupun meminta yakni persetujuan dari anak tersebut. Jadi Allah SWT memberikan hak kepada perempuan ketika dalam permasalahan pernikahan. Hmm. Disebutkan di dalam hadis ya, yang menunjukkan perkara tersebut, yakni kala Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam, "La تُنْكَهُ ayyimu hatta tusta'mar wa la الْبِكْرُ bikru hatta tusta'dzan." ya Rasulullah, Wa kaifa idnuha qala an taskuda. Muttafaqun alaih. Hadis yang diriwayatkan oleh eh, Abu Hurairah yang dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Yang menunjukkan bahasanya Islam menjaga hak seorang wanita ketika akan menikah. Lihat kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La tunkahul ayyimu hatta tustamar." Tidak boleh dinikahkan seorang janda sehingga dia diajak musyawarah. Wala tungkahul bikru hatta tustadzan. Dan tidak boleh dinikahkan seorang gadis sampai dia diminta izinnya. Kalau ya Rasulullah, mereka berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, wa kaifa idnuha?" Bagaimana izinnya? izin dari perempuan tersebut. Nah, biasanya biker itu kan gadis itu biasa malu-malu ditanya apinya gimana nah, ada yang datang kepadamu begini-begini. Nah, malu untuk menjawab. Nah, maka idnuha kuta yakni idinya itu adalah diamnya dia itu adalah izin. Berarti kalau anak perempuan kita ditawari kemudian diam, nah, diam tapi kalau bersengut-bersengut ya ini tanda tanya ya diam tapi ngurung di kamar sambil marah-marah. Nah, ini juga perlu dicari dulu sebabnya. diam tapi senyum-senyum. Nah, ini berarti ada nah, ada ada tanda lah dia mau. Oh, dia marah-marah tiba-tiba masuk kamar apa namanya anak ya. Kita juga udah ngalami sebagai anak-anak ya. Masuk kamar dia pintunya. Wah, ini ada masalah ini. Berarti perlu dilihat dulu diamnya ini ya. Namanya kita kan juga anak. Ya. <laughs> diam kamu makan. <laughs> Barakallahu fiikum. Nah, ini bukti bahwasanya Islam memberikan ya, hak kepada wanita sampai dalam masalah pernakian. Tidak boleh seorang memaksa anak perempuannya, anak gadisnya untuk menikah dengan si fulan, si fulan walaupun baik agamanya. Nah, sampai dia diminta izinnya. Nah, nah, begitu pula seorang bapak tentunya sebenarnya juga mencarikan seorang suami buat anak-anaknya juga dia pilih-pilih kan dia pilih-pilih yang baik, yang soleh, yang memang cocok untuk anaknya. Dia lihat dengan pertimbangan-pertimbangan tertentu cocok ternyata dengan anaknya. Ya. Anaknya kemudian setuju, diminta izinnya, mau izinnya itu dengan diamnya, ya di, di diterima. Nah. Begitu pula seorang janda, walaupun dia janda, dia tetap tetap punya hak, Dia diajak musyawarah, bagaimana nah, si fulan datang ini ingin melamar kamu seperti ini seperti ini, dia diajak musyawarah. Nah Eh, sampai dia menyatakan siap untuk menikah dengan eh, laki-laki yang datang kepadanya. Berkata Aisyah radhiyallahu anhu, "Ya Rasulullah, innal bikra tastahi, innal bikra tastahi." Biasanya anak perempuan itu tadi ya tadi dalam keadaan dia pemalu. Qala ridaha sumtuha. Nah, dalam riwayat disebutkan dalam riwayat Imam Bukhari disebutkan perkataan Aisyah biasanya biasanya anak-anak gadis itu Eh, terasa malu lalu untuk mengungkapkan tentang permasalahan pernikahan itu, maka ridonya ridonya e, eh, gadis tersebut adalah dengan diamnya gadis tersebut. Berarti dia suka dan ridho. Kemudian di dalam riwayat yang lain, ikhwan fiddin wa billah rahimani wa rahimakumullah. Terdapat di dalam riwayat yang lain yakni dari Khonsa bintu Hidam al-Ansariyah, wanita Ansar radhiyallahu anha. tuhbaru anna abaha yunkihuha birajulin hina kauniha sayyiba walakinnaha taruddu ala hadha nikah tastaki ila nabi sallallahu alaihi wasallam mas'alataha hatta yubtila nikahaha rahul bukhari atau kamakola qala sallallahu alaihi wasallam atau kamakola Hansa binti Hidam jadi Hansa binti Hidam al-Ansariyah radhiyallahu anha beliau mengkhabarkan Bahasanya bapaknya itu hendak menikahkan dia dengan seorang anak, seorang laki-laki yang mana ketika itu dia dalam keadaan janda. Dalam keadaan janda. Walakinnaha akan tapi dia tidak tidak mau eh, menolak pernikahan tersebut. Nah, turut tu ala dan nikah. Akan tapi dia tidak mau yakni pernikahan tersebut terjadi, dia tolak. Kemudian dia yakni datang kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam mengadukan hal tersebut kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena bapaknya eh, bergandak menikahkannya tanpa tanpa tustakmar tadi tanpa diminta musyawarahnya diminta yakni maunya apa enggak apa enggak gitu nah, ya, langsung mau dinikahkan begitu saja diadukan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sehingga Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pun membatalkan pernikahannya sekalipun itu bapaknya nah, apalagi orang lain nah, sekalipun itu bapaknya yang mau menikahkan. Nah, kalau anaknya walaupun dia janda tidak mau dinikahkan dengan laki-laki tadi maka uh, tidak boleh memaksa uh, seorang untuk menikahi anak perempuannya walaupun dia adalah walinya. Maka di sini ikhwan fillah rahimani wa benar-benar Islam yakni mengangkat hak-hak uh, para wanita. uh, Ah, sejak dia kecil, kemudian sejak dia akan menikah. Nah, di sini saya ingat satu yakni keegoisan ya seorang seorang bapak ya ah, terkadang sering apa seringkali banyak yang datang kepada bapak tersebut ingin meminang anaknya ditolak ini memang anaknya ditolak ya. saya pernah suatu saat ketika di Saudi itu mendengar khutbah ya, dia ceritakan satu kejadian ya, yang tentang permasalahan pernikahan tadi ya, tentang permasalahan pernikahan sehingga eh, yakni seorang sampai seorang anak perempuan itu tidak diberi hak kecuali yang menentukan bapaknya ini Aduh, kalau tidak setuju bapaknya tidak tanpa diminta ini izinnya dulu atau dia mau atau tidak. nah, padahal dia suka terhadap apa laki-laki yang datang kepadanya untuk segera dinikahkan maka terus sampai umurnya 40 tahun Diciptakan di situ sampai arba'i nasana. Umurnya perempuan ini sampai 40 tahun ketika itu dia kena penyakit, penyakit dalam. Nah, maka dia panggil bapaknya yang tadi. Yang datang laki-laki ditolak, datang lagi ditolak, laki-laki datang lagi, laki-laki ditolak lagi. Sampai umur wanita tersebut 40 tahun. Datang kepada yang bapak ketika dia sakit sehingga parah, dipanggil bapaknya. Ya ab, kul, am, kul, amin. Katakanlah amin. Karena menyaksikan anaknya sudah sudah parah gitu ya. Dia turuti. Dia katakan amin. Kul. Katakan amin. Sampai tiga kali dikatakan. Nah, dia mengatakan amin maksudnya kabulkanlah. Ucapan kabulkanlah. Maka ketika tiga kali dia katakan amin, maka anak ini eh, anak perempuan ini menyatakan harramakallahu kama haram tanifil kama haram tanifil atau finika. Mudah-mudahan Allah mengharamkan untukmu surga sebagaimana engkau haramkan aku untuk menikah. Sampai seperti itu. Sehingga anak ini anak perempuan ini wafat akhirnya. Akhirnya wafat. Ya, jadi ada kejadian sama seperti itu. Wewenang yakni seorang bapak yang sewenang-wenang terhadap putrinya. Ini suatu kejelekan dalam Islam. Harus diminta izinnya kalau datang laki-laki mau ndak ini ada yang datang. Jangan tolak, ndak suka ditolak, ndak suka ditolak sehingga dia sakit dan akhirnya meninggal naudzubillah min dzalik sehingga berdoa dengan doa seperti itu naudzubillah eh, haramakallahu jannah kama haramtani fizwa mudah-mudahan Allah mengharamkan engkau surga sebagaimana engkau haramkan aku menikah seperti itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh mudah-mudahan para abah salafi eh, dan salafiyah ini benar-benar memahami hak-hak anak-anak perempuannya sehingga dia tidak memaksa ataupun menghalangi seseorang yang ingin menikahinya. Warwal Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq an Ahadin bin Ja'far takhafu biwaliha. Diriwayatkan oleh Al-Qasim bin Muhammad, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu. Dia menceritakan tentang salah seorang anak perempuan Ja'far bin Abi Thalib. Dia khawatir ya dengan wali yang akan menikahkannya dengan paksa. Nah, jadi walinya ini ingin menikahkan dia dengan paksa. Kemudian dia mengutus seorang untuk mengadukan kepada dua orang syekh ketika itu dari kalangan Ansor. Syekh yang dimasukkan di sini adalah Abdurrahman dan Majma'. Nah, dan keduanya adalah anaknya Yazid bin Jariyah. Kala maka Yazid Nah, maka Abdurrahman dan Majma yang merupakan dua syekh ketika itu, dia berkata la takhaf li'anna Khansa bintu Hidam hmm, tungkihu abuha wa ya la tuhib. Farad Nabi sallallahu alaihi wasallam hadan nikah. Jangan kamu khawatir, jangan kamu takut karena dulu di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam Khansa bintu Hidam menolak ketika bapaknya ingin menikahkannya dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Dengan laki-laki yang dia tidak sukai. Lalu Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam menolak pernikahannya. Nah ini e, menjadi bukti bahwasanya hak-hak wanita itu dijaga. Hak-hak wanita itu dijaga. Begitu pula dikabarkan oleh Buraidah ibnul Husayb radhiyallahu anhu ketika datang eh, seorang yakni wanita kepada Nabi sallallahu Alaihi Wasallam fakalat Inna abi zawwajani ibna akhi faabi abi tahu. Sesungguhnya bapakku hendak menikahkanku dengan anak saudaranya agar supaya terangkat yakni eh, eh, eh, terangkat dariku perkara-perkara yang dia tidak sukai atau perkara-perkara kehinaan yang ada padanya. Qala faja'al al-amru ilaiha faqalat qad ajastu ma sona'a Maka dia pun e, berkat al amru ilaiha. Dia menjadikan perkara itu kepadanya. Jadi menyerahkan perkara itu kepada wanita tersebut. Fakolat. ini ketika dia mengadukan kepada Rasulullah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam e, menyerahkan urusan itu kepada perempuan tersebut. Nah, apakah dia mau menolak ataukah dia mau melanjutkan? Fakot ajas mason abi, maka aku pun membolehkan bapakku untuk menikahkanku. Walakin aratu an ta'laman nisa anna laisa lil aba' minal amri syai'. Akan tetapi aku berkeinginan agar para wanita itu tahu bahwasanya bapaknya itu tidak ada urusan sedikit pun dalam permasalahan pernikahan ini. Artinya untuk menentukan judulnya ini bulan dan bulan untuk anak-anak perempuannya itu tidak ada urusan sedikit pun. Tidak berhak artinya dia harus diminta izinnya kalau dia e, seorang gadis harus diajak musyawarah kalau dia seorang janda. Tidak boleh semena-mena menikahkan seperti itu. Dia ingin agar wanita semuanya tahu. Tapi jadi dia membolehkan bapaknya untuk menikahkan. Tapi itu bukan wewenang bapaknya sebenarnya. Itu adalah wewenang anak perempuannya. Hadis ini diriwayatkan oleh Ibnu Majah dan disahihkan oleh Syekh Mubil bin Hadi rahimahullah eh, ini diantara hak yang diberikan oleh Islam kepada seorang perempuan eh, ketika dalam pernikahan. Kenapa ikhwan fiddin rahimani wa rahimakumullah? Karena Islam telah memberikan hak ini kepada ya ini perempuan dan dikarenakan Allah Swt menjadikan perempuan itu ketika dia nikahi nanti akan menjadi sakinah li menjadi ketenangan, ketenteraman untuk suaminya, bukan untuk menjadi masalah. Nah, kalau kemudian wanita dipaksa, nah, kemudian dipaksa untuk menikah kepada seorang laki-laki yang dia tidak sukai, yang terjadi masalah, bukan ketenangan, bukan ketenteraman. Padahal ini adalah tujuan seseorang menikah, e, menikah seorang wanita agar dia tentram hidupnya, terjalin hubungan kasih sayang satu dengan yang lainnya, mawaddah wa rahmah itu yang di, dibutuhkan dalam kehidupan pernikahan. Nah, kalau kemudian wanita tersebut dinikahkan dengan cara paksa oleh bapaknya tanpa meminta izinnya, tanpa mengejak musyawarah ketika dia sudah janda dan sebagainya, maka tidak akan terwujud ini tujuan Islam yang sangat mulia ini. Nah, nah, ingin menjadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, wa warahmah keluarga yang tenang, yang penuh dengan cinta dan kasih sayang, bukan penuh dengan terker, apa, keterpaksaan. Nah, terpaksa menikah. Nanti ini ini yang akhirnya nanti di belakang itu walaupun mungkin sebagiannya, sebagiannya mungkin masih langgeng dan baik ya, karena mungkin dia pegang teguh itu bahasa Jawa ya. Nah, apa itu? Uh, Trisno jalaran soko kulino. Nah, Nah, wis terus langkat mungkin mudah-mudahan nanti jadi Trisno kan. Walaupun tadinya ndak ndak suka gitu kan. Tadinya nggak suka dia sama laki-laki tersebut, tapi dia kemudian terus terus akhirnya jadi suka gitu ya. Karena memang banyak kejadian demikian. Tapi itu tetap tidak sesuai dengan apa yang dituntunkan di dalam syariat di dalam syariat Islam. Harus diminta izinnya. Harus diminta izinnya atau diajak musyawarah. Maka di sini ditetapkan di, dinyatakan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullah la yajuzu li akhatin ayyunkihaha illa bi igdami idnihi. Tidak boleh bagi seseorang untuk menikahkan anak perempuannya kecuali terlebih dahulu dia meminta izinnya. Kama amaran Nabi sallallahu alaihi wasallam bihadza. Sebagaimana Nabi memerintahkan perkara ini uh, uh, di dalam hadis-hadis yang kita sebutkan idakanat la tuhibu Kalau wanita itu tidak suka atau tidak menyukainya atau tidak mengendakinya. Kata Syekhul Islam Taimiyah, wa yustasna min hadza idza kanat saghira. Dikecualikan kalau anak perempuan itu masih kecil. Nah, sebagaimana pernikahan Aisyah radhiyallahu anha yang dilamar oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu masih kecil, masih berumur 6 tahun. Nah, di sini dijadikan dalil oleh para ulama dibolehkan eh, bapaknya untuk menikahkan anak perempuannya masih kecil tanpa meminta izinnya. Nah, Jais li'annaha ayyunkikaha biduni idniha. Boleh tanpa meminta izin dari anak perempuan tersebut. Amma in kanat sayyibah balighah la yajuzu kikahuma illa biidnihima. Adapun wanita yang sudah dewasa nah, ataupun dia sudah janda tidak boleh dinikahkan kecuali dengan izin keduanya. Sama saja apakah yang menikahkan itu bapaknya ataupun yang lainnya. Nah, tidak boleh menikahkan tanpa izin dari yakni e, wanita tersebut. Hakada bittifaqil muslimin. Ini merupakan kesepakatan kaum muslimin kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Kemudian beliau juga menyebutkan tentang ikhtilaful para ulama, yakni waqala waqala ikhtilaful ulama an idnil bikri mengkuha atau mengkuhwa. Ya ini para ulama berselisih pendapat tentang meminta izin gadis yang tidak dinikahkan. Ahwa wajib atau mustahab? Apakah hukumnya itu wajib atau mustahab? Disukai atau hukumnya wajib meminta izin? Wasrahih kata Syekhul Islam Tunaimiyah, yang benar itu adalah wajib nah, di dalam permasalahan ini. Wajib orang tua e, meminta izin kepada anak gadisnya untuk dinikahkan dengan eh, laki-laki fulan. Nah. Wa yajibu ala waliyuha ala waliyiha bi taqwallahi azza wa jalla fi ihyari rijal alladhi yunkihuha. Dan wajib pula atas eh, walinya untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam memilihkan laki-laki yang akan menjadi pendampingnya. Nah, dia harus melihat apakah laki-laki tersebut, tersebut sekufu dengan anaknya dalam masalah agama. Nah, dalam masalah agama dilihat sekufu atau tidak. Nah, karena nikah itu maslahah lah, maslahah lil mar'ah. Karena pernikahan itu maslahah untuk anak perempuannya, bukan maslahah untuk walinya. Tapi maslahatnya, kebaikannya itu adalah untuk anak perempuannya. Dia harus melihat laki-laki yang ingin menikahi anaknya, nah, sekufu dengan anaknya atau tidak dalam hal masalah agama, sehingga terjadi kemaslahatan yang baik terhadap anak yang akan dia nikahkan. Begitu pula ikhwan fiddin wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah, Islam juga memberikan hak agar seorang laki-laki yang menikahi seorang wanita hendaknya dia memberikan mahar. Nah, ini termasuk hak bagi e, bagi wanita. Nah, diberi hak dalam Islam, diberi mahar dan ini merupakan haknya bagi wanita. Nah, sehingga e, seorang laki-laki tidak boleh dia ketika sudah menikah dia butuh mahar tersebut dia ambil begitu saja, tidak boleh. Nah, kalau itu e, berdasarkan keridoannya dia kasihkan misalnya maharnya karena kebutuhan yang anu, tidak masalah nah, tapi kalau tidak maka tidak boleh nah, tidak boleh dia mengambil e, harta mahar yang menjadi hak yakni istrinya tadi yang sudah dia nikahi Berdasarkan firman Allah SWT dalam surat An-Nisa ayat 4, Allah SWT berfirman wa atun nisaa shadaqatuhunna nihlah fa in tibna minhu nafsan fakuluhu hani'an mari'a maka hendaknya kalian memberikan kepada wanita tersebut yakni mahar-maharnya buat mereka fa in tibna lakum kalau dia kemudian berbuat baik kepadamu dari mahar yang kamu belikan kepada wanita tersebut maka terimalah dan makanlah dengan dalam keadaan tenang dan tenteram nah, tidak dalam keadaan gelisah ketika menggunakan apa yang diberikan kepada istrinya tadi mahar dia ambil begitu saja karena butuh, ini akan e, kegelisahan yang akan dia dapatkan. Kalau dengan senang hati istrinya memberikan, maka akan ada ketenangan ketika menggunakan e, mahar yang diberikan. Dikatakan oleh alimah Al-Qurtubi rahimahullah, hadil ayah wadalla ala wujubi mahrat, mahrin lil, mar, lil mar'ati yuzawwijuha. Maka ayat ini menunjukkan tentang wajibnya memberikan mahar terhadap wanita yang hendak dia nikahi. Wattafaqul ulama ala hada. Dan para ulama bersepakat tentang permasalahan ini. Wala hilaf dan tidak ada hilaf kecuali pada sebagian riwayat ahlul ilmu dari ya, ahlul ilmu dari kalangan Irak. Yaqulu idza kana sayyid yungkihu abidahu eh, bi ama eh, bi amatin fala yajibu mahrun. Walakin hadzal qaul la yutabar kalau seorang tuan menikahkan yakni budaknya dengan budak perempuan eh, seorang budak dengan budak perempuannya maka tidak wajib mahar akan tapi eh, pendapat ini tidak teranggap hmm. tetap ada kewajiban eh, memberikan mahar kepada wanita yang dinikahi walaupun dia adalah seorang budak walaupun dia adalah seorang budak kemudian ya khanfiddin wa akhwatullah rahimani wa rahimakumullah Kemudian Islam juga memberikan hak ketika wanita ini nanti sudah mempunyai anak. Ketika pernikahan diberi hak, ketika punya anak juga punya hak, bahkan haknya tambah besar, bukan tambah kecil. Nah, nah, tambah besar hak bagi seorang ibu. Ketika dia sudah menjadi ibu, dia mempunyai hak yang sangat besar dari anak-anaknya. Nah, diberi hak eh, dalam Islam ini eh, kepada para umahat diberi hak yang sangat besar dalam Islam Allah SWT telah memuliakan wanita sejak dia kecilnya tadi hingga dia menjadi seorang pemudi, hingga dia menjadi seorang ibu. Allah wajibkan kepada seorang anak untuk berbakti kepada kedua orang tuanya, terutama adalah kepada ibunya. Terutama adalah kepada ibunya. Di mana Allah Swt berfirman, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bilwalidayi walidayhi dalam surat Al-Isra ayat yang ke-23 hingga 24 bisa dilihat di sana. Di sini disebutkan wa qadara buka qada maknanya waso au amaro au hakama. Allah telah menetapkan, Rabbmu telah menetapkan hendaklah engkau beribadah, hendaklah engkau tidak beribadah kecuali hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa bil walidaini ihsana dan hendaknya kepada kedua orang tua engkau berbuat baik hendaknya kepada kedua orang tua engkau berbuat walatan haruma wakut walatakullahuma uf hendaknya engkau jangan menghardik keduanya jangan mengatakan kepada keduanya kalimat bentakan atau sekedar uf ah dan lain sebagainya itu tidak diperbolehkan nah, tidak diperbolehkan diberi hak yang sangat tinggi di dalam Islam kedua orang tua tersebut terutama adalah yakni kedua orang tuanya Disebutkan pula oleh Allah SWT dalam surat Al-Ahqaf ayat yang ke-15. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa wasainal insana biwalidayhi ihsanan, hamalathu ummu kurha wa wadu azu kurha." Wa hamluhu wa fisaluhu salasuna syahra. Allah SWT berfirman, kami wasiatkan kepada manusia untuk berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Di mana kedua orang tuanya, terutama ibunya adalah telah mengandungnya, nah, bersusah payah mengandungnya. Nah dengan dalam keadaan yang sangat berat kurha nah, begitu pula dia ketika melahirkan juga dengan dalam keadaan berat nah kemudian setelah dia lahir anak tersebut dia harus menyusui secara sempurna salasuna salasuna syahro nah. berapa tiga tiga puluh tiga puluh bulan nah, tiga puluh bulan itu sekitar berapa dua setengah tahun ya dua tahun atau dua setengah tahun salasuna syahro 30 bulan dia harus menyusui secara sempurna kepada anak tersebut selama 30 bulan hitung 30 bulan itu berapa dua tahun setengah dalam ayat tersebut disebutkan dua tahun setengah nah, dia menyapai ya, sampai disapainya dua tahun setengah nah, itu bukan perkara yang mudah bagi seorang ibu ketika dia hamil dalam keadaan payah dan penuh dengan kesusahan. Nah, mau jalan ya apalagi kalau hamilnya sudah besar ya nah, bagi yang punya istri yang sudah hamil besar itu perhatikannya jalannya bagaimana kasihannya kadang dia pegang perutnya kadang pusing kepalanya dan lain sebagainya susah apalagi ketika mau melahirkan nah, sungguh taruhannya nyawa nah, betapa banyak kita dengar kabar nah, eh, seorang perempuan yang meninggal karena melahirkan nah, taruhannya nyawa nah, makanya yakni Allah SWT berikan hak yang sangat besar kepada seorang ibu karena kesusahan yang sangat berat yang dialami seorang ibu dalam keadaan yang demikian. Ketika dia tadi hamil, kemudian melahirkan, kemudian setelah melahirkan dia masih susah payah. seorang bapak taunya ya, wah oh, alhamdulillah anaknya sudah lahir, gitu ya. Nanti bikin lagi kesempatannya. Nah, seperti itu siap-siap dia, gitu, siap-siap lagi untuk ya, yang selanjutnya. Nah, tapi dia tidak bisa, tidak merasakan bagaimana ya ini beratnya seorang ibu mengasuh, mendidik, melahirkan. Nah, tidak, tidak pernah merasakan dia. Nah, kalau merasakan betapa beratnya, ya. kita mungkin ya bayi yang lahir rata-rata berapa? Tiga kilo setengah ya. Coba kalian bawa batu tiga kilo setengah setiap hari, kira-kira jadi beban apa enggak? Itu kita kalau mau merasakan ini, ya. <laughs> kalian ikat di perut, tiga kilo tiga kilo lah rasa tidak usah tidak usah apa tiga kilo setengah nggak usah tiga kilo itu setiap hari kita bawa gitu mas sampai sembilan bulan <laughs> berat nah berat makanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ketika ditanya oleh sahabat Abdullah bin Mas'ud radhiallahu anhu Abdullah bin Mas'ud ini termasuk salah seorang sahabat yang sangat berbakti kepada orang tuanya sehingga dia berharap ketika itu dia sudah masuk Islam uh, Eh, dia berharap orang tuanya ini ya ini begitu pula masuk dalam Islam. Dia sangat sangat orang orang yang sangat berbuat bakti kepada kedua orang tuanya. Dia tanya kepada Rasulullah sallallahu Alaihi Wasallam, Ayul amali ahabu ilallah. Amal apakah yang paling dicintai oleh Allah Subhanahu Wa Taala? Kala as-salatu ala waktiha. Maka beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, solat pada waktunya, tepat pada waktunya. Kala summa ay. Kemudian amalan apa yang dicintai oleh Allah SWT? Kala birrul walidain. Kemudian Rasulullah menjawab birrul walidain. Berbakti kepada kedua orang tua. Hadis ini diriwayatkan oleh imam Bukhari dan Imam Muslim. Begitu pula disebutkan dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu eh, termasuk juga ini sahabat yang sangat yakni yakni apa? Eh, sangat eh, berbuat baik kepada uh, orang tuanya, terutama ibunya, karena yang ketika itu dia hanya punya ibu. Uh, dia sangat ingin ibunya itu masuk ke dalam Islam, hmm, meminta kepada Rasulullah SAW akan mendoakannya. Dia pun bertanya kepada Rasulullah SAW. Hmm. Dia menceritakan ada seseorang yang uh, dia menceritakan ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah SAW. Man ahakun nasi yuksinu suhab suhabati siapa manusia yang berhak yang paling berhak untuk mendapatkan eh, yakni pergaulan yang baik. Nah. Kala ummuka, maka dia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab ummuka, yakni ibumu. Kala sumaman. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapa lagi? Kala ummuka. Kemudian ditanya lagi, itu maman? Kala ummuka. Kemudian ditanya lagi, itu maman? Kala abuka. Rawahul Bukhari wa Muslim. Di sini disebutkan dalam hadis ini eh, Rasulullah menyebutkan tiga kali tentang yakni kewajiban berbakti kepada kedua orang tua dikarenakan memang ibu itu mempunyai yakni hak yang lebih tinggi daripada bapak eh, eh, sebagaimana yang disebutkan di dalam ayat tadi tentang kepayahan yang didapatkan oleh seorang ibu walaupun seorang bapak pun juga yakni punya andil tapi nanti setelah anak itu sudah mulai yakni di dididik ya mulai sudah dewasa dia didik dia anu, mulai bareng ya nah, ketika sudah bisa diajari dididik dan sebagainya kedua-duanya mulai bersama-sama tapi ketika ketika dalam masih keadaan hamil siapa yang merasakan kesan ibu sendiri dalam keadaan melahirkan siapa yang melahirkan ibu bapak belum bisa merasakan nah, dia hanya bisa mungkin menangis kalau melihat keadaan istrinya seperti itu nah, demikian maka dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam hmm, disebutkan bahasanya eh, dosa besar yang paling besar eh, yang dilakukan oleh manusia itu adalah ukukul walidain berbuat durhaka kepada kedua orang tua. dosa yang paling besar yang disebutkan dalam hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, di mana Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yakni mengkabarkan bahasanya eh, innallaha haram alaikum ukukul umahat. Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mengharamkan atas kalian berbuat durhaka kepada para umahat, para ibu-ibu. Di sini tidak disebutkan uh, eh, ukukul waliden, tapi ukukul umahat. Nah, di sini dikeluarkan oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Disebutkan kenapa di, dikatakan oleh Rasulullah hanya umahat di situ. Ukukul umahat. Allah mengharamkan atas kalian untuk durhaka kepada ibu-ibu kepada ibu-ibu kalian. Nah, dijelaskan oleh al bin Hajar Al-Asqalani rahimahullah disebutkan pengkhususkan ah, pengkhususan penyebutan tentang ibu di dalam hadis ini karena duraka durakanya anak seorang anak kepada ibu itu lebih cepat nah, dikarenakan kondisi ibu yang lemah nah, tidak punya kekuatan kalau anak sama bapaknya kan masih gini-gini ya tapi kalau sudah ibu alah ibu itu apa ya, berani minta uang misalnya Taulah sama abinya tidak berani minta uang ya, sama ibunya berani. Ya. Itu karena cepatnya mereka durhaka kepada para ibu, para, dengan ibunya. Sehingga ya ini tadi anak-anak lebih ya ini lebih cepat durhaka kepada ibunya daripada kepada orang tuanya. Kalau sama orang tuanya mungkin masih namanya anak ya masih mikir-mikir ya, masih mikir-mikir. Tapi kalau kepada kedua orang tuanya yang keadaannya lemah itu yang eh, biasanya seringkali anak cepat melakukan kedurhakaan kepada ibunya. Bahkan kalau ibunya itu seorang yang kafir, tetap ada kewajiban untuk menyambung silaturahmi. Nah, ini silaturahmi dalam hal yang berbuat baik dalam permasalahan dunia, memberikan hak dia ya, sebagai apa kayak kalau dia tidak mampu dalam kehidupannya dibantu, dibolehkan. Ya. Dibantu, disambung hubungan tersebut membantu dia dalam kehidupan dunianya. Atau tapi dalam hal nanti yang lainnya terjadi tidak, tidak boleh. waris mewarisi tidak ada dalam Islam ketika ibunya masih dalam keadaan e, musyrik. Sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Asma bin Abi Bakrin radhiyallahu anhu, kadimat ummi wahya musyrika. Da, ibuku datang ke rumah dalam keadaan dia masih syirik, masih berbuat syirik atau dalam keadaan dia masih musyrik. Pada saat terjadi e, ini apa Eh, perjanjian ya, antara Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dengan orang-orang Quraisy. Ya. Fastafta eh, itu an Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka aku pun meminta uh, fatwa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Fakultu. Aku katakan inna ummi katimat wa raghibah. Sesungguhnya ibuku telah mendatangiku ke rumah dan dia berharap agar aku berbuat baik kepadanya. Nah dia berharap aku berbuat baik kepadanya. Bagaimana ini? Kala na'am silli ummak. Ya, sambunglah hubungan dengan ibumu. Kata Rasulullah SAW. Silli ummak. Sambunglah hubungan baik dengan ibumu. Walaupun dia musyrikah. Walaupun dia dalam keadaan kafir. Tetap bagi seorang anak harus berbuat baik kepada ibunya. Begitu pula ikhwan fiddin e, wa akhwatullah rahimani wa rahimakumullah dalam sebagai seorang wanita sebagai seorang istri pun mempunyai hak yang sangat besar di dalam Islam diberikan hak yang sangat besar dia mewarisi daripada harta suaminya dan lain sebagainya bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan agar suami itu mempergaulinya dengan cara yang baik wa asiruhun nabil ma'ruf pergaulilah istri-istri kalian dengan cara yang baik nah, jadi dijaga benar-benar yakni keadaan yakni seorang perempuan di dalam Islam. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda, "Akmalul mu'minina imanan ahsanuhum khuluqan." Orang-orang mukmin yang paling sempurna imannya adalah yang paling baik akhlaknya. Wa khiyarukum khiyarukum linisaihim. Dan sebaik-baik kalian, sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik terhadap istri-istrinya. sebaik-baik kalian adalah orang yang paling baik akhlaknya terhadap istri-istri mereka. Ini, ini dijaga dia sebagai seorang istri. Banyak hak-hak yang harus diberikan. Diberikan nafkah, kata saya Abdul Rahman bin Nasir sadi Nah, seorang istri dipergauli dengan cara yang baik itu diberi nafkah dengan yang baik, dijaga dari berbagai yang e, dari perkara-perkara yang mengganggu dia. mau muamalah sehari-harinya dengan cara yang baik itu demikian. Nah, ini ikhwan fiddin wa rahimani wa rahimakumullah. Demikian besar yakni e, hak seorang wanita di dalam Islam. Namun perlu kita nasihatkan kepada para wanita dan juga para akhwat mungkin yang e, e, belum menikah atau e, dari kalangan mereka bahasanya mestinya bagi mereka untuk senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena Islam yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala menjaga hak-hak mereka. kemudian ketika dia menjadi seorang istri, yang harus dia lakukan, yang harus dia lakukan hendaknya dia bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala karena Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam pernah mengkabarkan kepada kita bagaimana beliau mengkabarkan ketika beliau melihat roa itu nar, saya melihat neraka ternyata aksaruhu aksaruhum kebanyakan mereka itu adalah anisa Kebanyakan mereka adalah para wanita. Dalam keadaan kondisi wanita benar-benar diberi hak yang sangat besar oleh Islam tapi dikabarkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam ternyata kebanyakan penduduk neraka itu adalah wanita. Maka hendaknya para wanita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan dia bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas hak-hak yang besar yang Allah SWT berikan padanya. Ketika dia menjadi seorang istri, maka yang harus dia lakukan adalah dia harus berusaha menjaga apa yang bisa menjadi ketenangan bagi suaminya, menjaga agar suaminya tidak e, murka kepadanya, tidak marah kepadanya. Itu merupakan modal yang sangat utama bagi seorang wanita agar supaya dia Eh, mudah untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Dia berusaha untuk oh, yakni menjaga hak-hak suaminya dan dia berusaha untuk mentaati suaminya dalam hal yang ma'ruf, dalam hal yang baik. Di mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengkhabarkan dalam sebuah hadis yang disebutkan oleh Imam Ahmad, "Idza sholatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hafadat farjaha wa ata'at ba'laha udkhulil jannati min ayyi abwabil jannah syi'ti." Sebutkan dalam hadis tersebut, jika seorang wanita dia sholat hmm, lima waktu, kemudian dia berpuasa pada bulan Ramadan, dia menjaga eh, kehormatannya, dan dia mentaati suaminya, udkhulil jannata min ay abwabil jannati syi'ti. Maka hendaknya dia masuklah ke dalam surga dari pintu mana saja yang dia kehendaki. Nah, hanya dia memperhatikan perkara ini. Menjaga sholatnya lima waktu, dia berpuasa di bulan Ramadan, dia menjaga kehormatannya, dia mentaati suaminya. Karena ini perkara yang sangat penting bagi seorang istri untuk bisa taat kepada suaminya, menjaga agar supaya dia tidak berselisih kepada dengan suaminya terus-menerus di setiap hari. Nah, disebutkan juga dalam hadis yang lain, nah, bahasanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bertanya kepada seorang wanita, nah, bagaimana hubunganmu dengan suamimu. Qalat la udayyi'uhu, yakni la angkusu syai'an min khidmatihi illa fil amri ma'astati. Yakni dia mengatakan saya tidak menyia-nyiakannya sedikit pun. Saya tidak mengurangi sedikit pun dari berhikmat kepadanya kecuali pada perkara yang aku tidak mampu. Kecuali pada perkara yang tidak mampu. Maka faqala berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Fa kaifa anti lahu fa innahu jannatuki wa naruki." Maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Bagaimana keadaanmu terhadap suamimu, hubunganmu bagaimana terhadap suamimu, maka sesungguhnya suamimu adalah surgamu dan nerakamu." Nah, ini merupakan perkara yang penting yang harus diingat oleh para wanita. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Ahmad wa Nasa'i dan dikatakan oleh Al-Mundiri sanadu jayyid sanadnya adalah bagus ya. Dan disebutkan oleh Al-Bazzar dari hadis Aisyah radhiyallahu anhu dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Su'iltu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man akbarun nasi hukukuhu Siapakah manusia yang paling besar haknya untuk dia tunaikan, untuk ditunaikan oleh para wanita? Kala zaujua. Yang paling besar haknya dari kalangan manusia adalah suaminya. Jadi kalau sudah bersuami berarti ibunya sudah di bawah itu. Nah, dia ada kebaik, ada kewajiban untuk berbakti kepada orang tuanya, tapi kalau dia sudah suami, punya suami, maka suami yang lebih besar haknya dari ibunya atau dari orang tuanya. Tsumma qultu man akbarun nasi hukukohu liu ar rojul Qala ummu. Kemudian dia bertanya lagi, kemudian siapakah manusia yang paling berhak untuk seorang laki-laki berbuat baik kepadanya, maka dia berkata ummuhu. Oh, nah, oleh seorang laki-laki yang paling berat untuk dia berikan haknya adalah ibunya. Nah, di sini diriwayatkan oleh Al-Mundiri dalam kitab At-Targhib wa Tarhib. Nah, jadi ikhwan fillah wa akhwatullah rahimani wa rahimakumullah dan sekaligus ini nasihat kepada para umahat akan memperhatikan hubungannya dengan suaminya agar supaya dia menjaga agar suaminya yakni yakni dia uh, tidak uh, dibikin marah uh, di, dibuatnya yakni senantiasa senang uh, berada dalam rumah uh, dan lain sebagainya dari perkara-perkara yang baik yang membuat suami mendapatkan ketentraman di dalam rumahnya dikarenakan itulah jihadmu di, di jalan Allah Subhanahu wa taala jihadnya wanita adalah bagaimana dia bisa menjadikan suaminya senang kepada dirinya ridho kepada dirinya hingga dia diberi wewenang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk masuk ke dalam pintu mana dari surga yang uh, akan disiapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka wanita-wanita yang soleh itulah yang jadi contoh bagi kita sekalian dari umahat. Lihat ada sebuah kisah yang disebutkan oleh uh, se seorang disebutkan dalam sebuah riwayat bahwasanya Alimah Imam Ahmad. Nah, Al Imam Ahmad dulu mempunyai Eh, seorang eh, istri yang bernama Abbasah bintul Fadl. Abbasah bintul Fadl ini eh, seorang istri yang solehah, yang sangat berbakti kepada kepada suaminya. Bahkan kata Alimah Ahmad ketika istrinya ini meninggal, ketika istrinya ini meninggal, beliau mengatakan dan tentunya dia sangat bersedih ya, karena istri yang solehah tersebut sangat bersedih dan mendalam tapi qadarullah Kalau Dia percaya dengan qadar Allah, seorang imam al-sunnah jamaah Keyakinannya terhadap takdir Allah SWT tentunya tinggi. Ketika Abbasah bintul Fadl meninggal, dia sangat bersedih sekali. Sehingga dia mengatakan, sungguh aku hidup bersama Abbasah selama 30 tahun. Tidak ada satupun kalimat yang dia yakni berselisih denganku. Tidak ada satupun kalimat yang ketika Imam Ahmad mengatakan seperti ini, dia mengatakan yang lain berbeda. Satu pun tidak ada. Selama 30 tahun. Karena baktinya kepada suami, dia tidak pernah membantah suaminya. Semua yang digendaki oleh suaminya, yang diperintahkan, dia jalankan. Dalam rangka untuk mencari ridhonya. 30 tahun. Bayangkan. Tak satu pun kalimat keluar darinya untuk menyelisih suaminya. Istri yang solehah. Istri siapa yang ada pada zaman sekarang ini? itu adalah contoh. itu adalah contoh 30 jam saja mungkin ya atau tiga hari atau mungkin eh, tiga tiga puluh jam lah kita satu hari kita lewati ini ada suami istri yang tidak berselisih dengan suaminya kadang masalah anak kadang masalah belanja kadang masalah ini masalah itu selalu berselisih ya bangga Hah? ada yang sehari tidak berselisih dalam satu perkara mungkin masalah anak masalah belanja masalah taklim masalah apa masalah ini masalah itu kan banyak masalah yang dialami keluarga pasti di situ ada perselisihan. Nah, pasti di situ ada sedikit eh, harusnya begini, harusnya ada perkara yang menjengkelkan bagi suami. Maka hendaknya para istri mengambil ibrah dari orang-orang eh, wanita-wanita yang solehah bagaimana bakti mereka kepada yakni suaminya untuk mendapatkan keriduannya. dan itulah eh, kehidupan kebahagiaannya kelak di sisi Allah Subhanahu wa taala. Demikian yang bisa kita sampaikan ya Fitin. Wa akhwat billah rahimani wa rahimakumullah. Mudah-mudahan sedikit dari apa yang kita sampaikan ini bermanfaat bagi anak dan antum sekalian uh, dari apa yang kita nasihatkan tersebut. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an ilaha illa anta astaghfiruka wa atuubu ilaik.